Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun amma Bapak Ibu, ikhwan wa akhwat fid din, ma'azzani wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang landasan pertama ya. Jadi yang satu ideologi, harus satu akidah gitu ya satu iman satu hati ya saya ulangi kenapa bahwa perkawinan yang ideal apabila terjadi kecocokan hati ya betul ya jadi yang namanya chemistry yang namanya soulmate itu kan karena adalah kecocokan hati bukan bayangkan kalau hati mukminah dengan hati mukmin Allah persaudarakan indah nggak itu tadi indah kan sehingga Insya Allah itu akan menjadi sebuah tali ikatan yang kuat. Ya, sebab apa? Tidak ada yang bisa mengikat dua hati kecuali dengan iman kepada Allah. Maka di surah 2 Al-Baqarah 256 Allah bilang wa may yu'min billahi wa may yakfur bit wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisamalaha wallahu samiun alim nah kenapa mesti akidah dulu ingat yang biasa diuji adalah hati kan yang suka mengalami goncangan dalam kehidupan itu mulut, kaki, tangan atau hati hati jadi hati itulah yang pertama yang mengalami goncangan makanya kata Nabi apa ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging. In saluhat saluhal jasadu kullu Jika dia bagus, dia baik, baiklah seluruh anatomi kita. Eh, wa in fasadat, jika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb, hati. Nah, yang yang membuat hati itu bagus apa? Iman kan? Karena iman itu kan terinwan, tapi sumbernya adalah dari hati dari hatilah terpancar pada lisannya kemudian menggerakkan anggota tubuhnya kenapa hati yang baik ke hati yang beriman dan esensi dari iman itu di hati ya tasfiqun bil jinan Akannya orang-orang badui ketika mengaku beriman, beriman Allah bilang gak kamu baru Islam. Apa kata Allah? Kullam tu'minu. Jangan kalian mengatakan kami mukmin. Walakin kulu aslamna. Tapi katakan kami baru muslim. Kenapa? Lama yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Sehingga kalau dua hati ini disatukan, di mana-mana kalau orang nikah itu kadonya selalu dua hati ya. Ada anak panah lagi di tengah. Kalau anak panahnya setan, nah, panah ya, tapi kalau ini bertauhid, ini bertauhid, insya Allah dua hati ini dipertautkan, lalu Allah turunkan sakinah hati. Maka ketika terjadi goncangan, ya, maka ber, apa? Ketika terjadi musibah, dia sadar bahwa dia beriman, konsekuensi iman itu mesti diuji, maka dia punya daya tahan. Surat 2 9 ayat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 apa kata Nabi? Ahasiban nasu ayatraku ayakulu amanna wa hum la yustanun. Apa kalian mengira wahai manusia bahwa kami Allah akan membiarkan kalian, kalian mengatakan kami telah beriman tanpa diuji dulu? Artinya bahwa kita manusia pasti diuji enggak? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi Kita kan diuji oleh Allah. Bayangkan hati yang diuji tidak memiliki imunitas. Kira-kira rusak nggak? Ropos nggak? Dan imunitas hati itu adalah iman. Sehingga pada prinsip pertama teorinya apa? Iman, imun, aman. Ngerti nggak? Iman itu vaksin terbaik bukan? Kalau hati itu kuat imannya kira-kira imun nggak? Imun gak Pak? Coba antum Pertamina diajak kolusi kalau takut kepada Allah berani nggak? Berani makanya surah lihat seorang budak tetap jujur dalam seluruh kondisi karena akidahnya lurus bukan? Masih ingat kisah bagaimana Amirul Mukminin uh, ah, Al Faruq Umar ibu Khattab radhiyallahu an mengurus seorang penggembala bukan? Tetapi pemuda itu dengan mengatakan fa'ain Allah dimana Allah Kenapa bisa jawab seperti ini? Karena betapa kuatnya akidah seseorang. Itulah akidah yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya di surat 31 ayat 16. Ya bunayya innaha inta pemitkal habatin min khardalin fatakun fi sahkatin au fi sanawati au fil ardi ya'ti biha Allah latifun khamir. suami beriman bini beriman insyaallah kira-kira khianat dijalankan nah, jadi suami tidak perlu, istri tidak perlu intimidasi suami. Nah, neng, akan pergi dulunya. Apa kata istrinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa kata istrinya? Tidak ada yang mengawasiku serta meninggalmu. Tidak, tidak ada yang menemanimu dalam perjalananmu kecuali Allah bersamamu. Huwa ma'akum nama, kuntum. Betul? maka akan boleh mengkhianati saya, tapi ketahuilah Allah pasti melihatnya. Dan percayalah akan pada saya, saya tidak akan mengkhianatimu karena pasti Allah melihat saya. Dan saya lebih takut dari kepada Allah daripada akan. Sebab akan paling bisa hajat seminggu, pusing sendiri kan? Tapi kalau Allah masukkan saya ke sehari, sama dengan seribu hari, gue nggak sanggup gitu ya. Insya Allah kekuatan akidah ini akan mengokohkan rumah tangga itu sehingga dia tidak terguncang ketika terjadi praha, prahara. Bisa mengerti anak-anak? Nah, orang mukmin tidak akan takut, orang mukmin tidak akan takut itu loh. Nah, terakhir dari bab ini apa? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak menikah punya anak namanya wali murid ya. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu dari dulu nasibnya wali murid aja nggak pernah jadi wali Allah ya. Sebab orang Kristen namanya wali Allah pasti laki-laki deh. Songok lagi itu songong tahu. Kenapa? Karena kita selama ini mendefinisikan wali itu apa? Mestinya punya kekuatan supernatural gitu ya. Yang bisa dari Jawa Timur ke Ambon dalam waktu singkat gitu ya. Ketika saya ke kuliah umum di Brawijaya Malang ya, ada ada Pak Kiai muda bilang gini, Pak Kiai tahu nggak Pak? Pak Kiai, opo, saya tuh orang Ambon bisa Sunda bisa Jawa, ya, opo mas, guruku bisa berada di dua tempat pada waktu bersamaan. Kalah, iblis bisa tiga tempat bersamaan. Ya, artinya terus mau bilang kiai wali itu. ya, iblis bisa berada di beberapa tempat pada waktu yang bersamaan. Maka apa kata Imam Syafi'i? Seorang yang terbang di udara sekalipun Jangan kamu cap dia wali Allah sampai lihat akidah dan amalnya sesuai dengan Quran dan Sunnah apa tidak. Faham? Dan Allah bilang wali Allah itu orang yang murni tauhidnya dan bebas dari penyimpangan. Lihat surah 10. Surah Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun sesungguhnya eh, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan di hati mereka. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Enggak bilang yang terbang-terbang kan? Kayak Spiderman aja loh kayak kayakmu saya bilang. Itu kayak sama Spiderman, Spiderman juga terbang. Paham ya? Nah, apa orang beriman bertak bertakwa? lahumun busra fil hayati dunia wa fil akhirah. Allah selalu menggembirakan mereka di dunia dan kelak di akhir di akhirat. Itulah urgensi kenapa satu rumah tangga yang bahagia, yang ideal itu kalau dengan satu aki, akidah itu tauhid. Banyak sekali cukup sampai di situ ya. Sekarang yang kedua, satu tujuan. Ya, harus akhirat. Kenapa? Karena tidak sempurna Islam sampai meyakini rukun iman kan? Akhbirni anil iman. Betul? Kata Jibril apa? Beritahukan kepada Muhammad apa itu iman. Nabi menjawab apa? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Ya. Eh, wa tu'mina bi qadari. Atau di surat 4 An-Nisa ayat 136. Ya. Saya potong ayat saja supaya cepat wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat 7, eh surat 2 Al-Araf, eh surat 2 Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al mashriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikatus seterusnya. Bu, Pak, semua rukun iman itu ada enam. Tapi semua buhulnya rukun iman itu ada dua. Iman kepada Allah dan hari akhir. Betul? Takak kalau buka di Quran ada 21 kali Allah bilang apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itu jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan sunnah Nabi banyak sekali, ya. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut gitu ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya eh, apa itu fal atau taifahu dan seterusnya. Kenapa? Karena inti dari buku dari keimanan itu dua yaitu Allah. Iman kepada malaikat. Kenapa? Karena ada boleh beriman kepada semuanya iya. Tetapi pada akhirnya seluruh perjalanan kehidupan hanya bermuara pada dua kalimat. Malik yaumiddin ya yang kita perbuat toh kita ketemu dengan maliknya dan hari yang malik tentukan <laughs> siapa malik Allah kita meyakini Allah kita meyakini kitab kita meyakini semuanya hari ini dapat dibuktikan kebenarannya dan diberi balas saya tunggu oleh Allah di mana yang balas siapa Allah bukan malaikat kan yang balas bukan nabi kan yang balas bukan kitab kan yang balas Allah kapan pada hari akhir oke okay? pada hari akhir sehingga ini memberikan inspirasi bahwa akhirat harus menjadi tujuan kita. Faham? Kenapa? Karena Allah menjadikan segala sesuatu itu berpasangan ya. Berpasangan itu berlawanan. Ya, coba lihat surat 51, surat Al-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Dari tiap-tiap sesuatu kami jadikan dia perlawanan, Laki perempuan, langit bumi, siang malam, dunia akhirat bukan. Berlawanan. Faham? Dan dunia akhirat itu perlawanan. Nah, kalau ditanya dunia itu apa? Dunia itu apa? Ada yang tahu nggak? Saya kalau ditanya, pasalim dunia itu apa? Dunia itu segala sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Betul ya? Jadi kalau saya suka ditanya orang, Pak Salim, definisi dunia yang ringkas itu apa? Segala sesuatu yang disukai oleh nafsu. Kenapa kasih definisi itu? Saya bilang di surat 43 an ayat 14. Zuhina linna hubbus syahwat. Telah dijadikan indah yang paling digemari oleh nafsu apa itu? AWW. Betul? Barudak. Punya emas. Betul? Perak. Punya tunggangan. Sawah ladangnya. Kata Allah dari mata'ul hayat di dunia. Semua yang disenangi nafsu tadi hanyalah hiasan dunia saja. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang ada di sisi Allah itulah yang paling baik balasannya pertanyaan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingin mencari yang biasa-biasa saja atau yang baik? Cepat jawab, Bu. Pak. Baik kan? Ibu ingin cari yang baik atau lebih terbaik? Dunia dan akhirat mana yang baik? Akhirat ya. Dalilnya mana? Pasti bilang yang tadi. Ya tadi kan? Surah 87 juga sama Al-A'la kan? Ayat 16 17 apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Betul ya? Jadi, apa kata Allah orang kafir itu lebih condong kepada dunia, mendahulukan dunia, orientasinya dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ingat, akhirat itu kekal bagi semua orang, tapi tidak baik bagi semua orang. Ngerti orang? Jangan baca ayat itu. Mantap. Jadi kalau kita baik semua, wah. Enggak. Itu ayat tadi berkoma. Tadi surat 87, surat Al-A'la tadi, ayat 16 dan 17 bahwa ayat 17-nya wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kekal iya, semua orang kekal. Tapi tidak semua orang itu baik di akhirat kan? Yang baik siapa? Hanya orang bertakwa saja yang baik, bukan semua orang. Surat 6 Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun ladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Betul? Kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau saja, permainan saja. Dan akhirat itu kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya Nabi dalam hari muttafaq alaihi Bukhari Muslim Nabi berdoa apa? Allahumma la aisha illal ilal aishal akhirah. Ya Allah tidak ada kehidupan yang hakiki. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Atau saya contoh yang lain. Ibu cari dua barang. Sesuatu akan tertinggal di belakang. Dan sesuatu akan ibu dapatkan di depan. Kira-kira ibu akan, bapak ibu cari yang di belakang atau di depan? Di depan kan? Jadi dunia itu akhirat begini pak contohnya. Ini dunia ini begini. Jadi tiap hari satu hari berlalu ibu tinggalkan dunia loh. Akhirat dekat bukan? Kan satu hari itu berarti kontrak berkurang bukan? Gak bertambah. Emang Pertamina pakai panjang kontrak. Kalau yang pasti selatan mulai saktimun, dia diperpanjang ya. jadi dunia itu di belakang, akhirnya itu di depan. Coba lihat surat 6 ayat 11. 4. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa ma wa khawalnakum ma taraktu fi Kalian akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Akhirat bukan? Laki yang bapak ibu cinta, coba ajak dia ke kubur. Ikut mau nggak? Coba pula dari sini ibu bilang ke akang, kang, kalau upama abi duluan meninggal, mau nggak temanin abi di kuburan? Apa kata laki? Wah, ayah ayah wah, kudengnya. <laughs> sendirian dan apa kata Allah? Apa saja yang kalian kumpulkan akan tertinggal di belakang kalian. Bawa ibu aja repot loh. Masa bawa kulkas ke kuburan? Semua tertinggal bukan? Untuk apa kita menyebutkan sesuatu yang membuat kita akan meninggalkannya? Paham? Di mana kita akan sibuk untuk mempersiapkan sesuatu akan kita datangin. Paham ya? Maka jadikan akhirat itu tujuh tujuan hidup kita. Dan masih banyak dalil. Ya, Allah bilang apa? Adunai itu mataun kalil. Betul? Di surat 4 An-Nisa 171 kan? Allah bilang di surat Al-Isra ayat 21 ya wal akhiratu akbaru darajatun indallah akhirat itu lebih besar derajatnya lebih besar keutamaannya di sisi Allah paham maka Allah bilang apa kalau kamu ingin cari akhirat Aku kasih dunia ikut tambahan. Tapi kalau kamu cari seluruhnya untuk dunia, kemungkinan aku kasih, kemungkinan enggak. Tapi ente pasti masuk neraka. Mau enggak Pak? Nanti lihat surah 42 ayat 21, 20 ya. Mangkana yuridu hasal akhirah. Siapa yang beramal bersungguh-sungguh mencari akhirat, aku akan berikan pahala akhirat dan tambahannya di dunia. Wa man kana yuridu hasad dunia Siapa yang mencari dunia, aku kasih dunianya, tapi wa malahu fil akhirati min nasib. Tapi dia tidak punya jatah di akhirat. Mau enggak? Kalau ayat ini, oh enggak eh, apa-apa. Yang penting dikasih dunia. Allah bilang enggak. Tergantung saya suka. Surat 17, Al-Isra ayat 18. Mangkana yuridul adil ajalna lahu. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka aku kasih apa dan siapa yang aku kehendaki Artinya apa? Kalau ibu banting tulang, bapak banting tulang sampai tulang lunak cari dunia, pertama boleh dapat boleh enggak. Akhirat masuk neraka loh. Enggak enak kan? Namanya sengsara bawa sengsara. Paham? Atau Allah kasih tapi mati masuk neraka. Nikmat bawa sengsara. Enak enggak? Udah miskin masuk neraka lagi. Udah kaya masuk neraka pula. Jadi apa? Sosialita neraka mau enggak? Faham? Ayat 17 tadi, surat 17 ayat 19 Allah bilang apa? Wa man kana yuridul akhirata was'a laha sa'ya wa huwa mu'min. Siapa yang ber, ber, ber, ber, berusaha mencari akhirat dan bersungguh-sungguh ke arahnya, maka kami berikan balasan yang lebih baik untuknya. Paham ya? Jadi, mari seorang mukmin berusaha untuk mencari akhirat jadi tujuan. Kenapa? Saya bercontoh yang banyak. Kalau Anda diberi antara dua, sesuatu yang rusak dan sesuatu yang kekal, pilih yang mana? Kalau pengajian begini jawabnya mantap ya. Tapi sampai di pasar lain loh akalnya itu. Termasuk yang ngomong. Apa kata Allah di surat 16? An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Betul? apa saja yang ada di sisi kalian akan rusak. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Paham ya? Dari mari kita berusaha mencari yang kekal bukan? Kan ibu-ibu, bu, ibu kalau melihat keriput, gelisah nggak bu? Biasa kalau ibu mulai bercermin, pengen awet muda kan? Lalu pakai oleh dengan tujuh total efek Yang menunda tujuh tanda ketuaan kan? Ah. Betul ya? Supaya awet muda. Pengen awet kan? Nah, Allah bilang apa? Penipu tertipu. <laughs> Tidak akan mengurangi usiamu di dunia kok. Paham? Boleh pakai oleh ke, pons dengan anti aging ke, ya pakai citra dengan tari bengkoang ke, nggak ngefek. Tetap setiap hari langkah itu pasti mendekat ke akhir akhirat. Dan ketahuilah kata Allah apa? akhirat itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Surat 10, surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika la yufrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah di akhirat itu seharusnya mereka merasa lebih yakin dan gembira dengannya. Karena apa yang Allah janjikan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bapak-bapak yang kerja di geothermal Pertamina. Punya rumah di Pondok Indah enggak? Enggak kan? Enggak kan? Di Pondok Kopi juga enggak ada kan? Nah, apalagi di surga kan? Nah, ibu-ibu, saya kalau di Jakarta kan suka goyon gini. Kan ada ibu-ibu ketika ingin hijrah dari kondisi yang jahil kepada syariah ketika mengenal sunnah, mengenal Islam, apa kata Pak Salim, suami saya suka ngancam saya. Terus ibu bilang apa? Ya saya bilang gini Pak Salim, masa saya ingin berbuat baik, masa kok ujiannya banyak? Terus saya tanya, ibu mau masuk surga atau tidak? Dia jawab mau masuk surga dong. Allah bilang di surat 2 Al-Baqarah 204. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum matalul ladzina khalu min qablikum? Saya pakai bahasa Jakarta loh. Allah bilang, apa lu kira gue persilahkan lu masuk ke surga pakai karpet merah sebelum gue uji lo? Para nabi aja diuji apalagi lo. Paham? Jadi semakin dapat tantangan, yakin ayat ini hanya dua. Bertahan dalam badai dan selamat atau Anda mencari kondisi nyaman tapi terbakar di api neraka. Itu pertama. Yang kedua, hati mama sama laki pelan-pelan aja. Laki bilang, kamu kan saya yang cari nafkah, kenapa kamu membandel gitu kan? Jawab aja pelan-pelan. Akang, Abi teh Abdurrahman. arah Nanti Allah. Akang, ku aku itu namanya Abdurrazak, Arrazak Zat teh Allah. Allah itu yang Sutur rizqa. Dia yang menentukan rezeki. Jadi rezeki Abi sejak ditiupkan dulu udah dituliskan. Karena rezeki Abi mas segini dapat laki akang. Seandainya kalau rezeki aku lebih, itu mungkin dapat Abu Rizal Bakri. Ah. Betul kan? Betul ya? Yakin aja aku rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan si akang. Betul bu? Oh si akang mah diam pas itunya. Nah, atau bilang lagi, kalau laki lagi galak bilang. Kalau main geretak, tanya aja sama laki. Saya suka bilang gini, Ibu-ibu rumah suami ibu kan mobil sama mobil kan kreditannya belum lunas. Betul? Saya cuma bilang begini, rumah suami ibu tidak lebih bau, tidak lebih mewah dari istana Firaun kan? Tapi istri Fir'aun rela meninggalkan istana demi sebuah rumah di surga bukan? Apalagi cuma rumah di permata hijau di mana? Di Garut. Itu lihat ya surat 66 At-Tahrim ayat 10 kah? Betul? Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu ra'ata fir'aun idza qalat rabbi li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumil zalimin Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang mukmin istrinya istrinya Firaun. Bu, menunjukkan akhirat lebih menjanjikan daripada dunia. Bu, bu, jangan jadi mukminan tuh yang beneran, jangan yang mata duitan, jangan matre kayak istrinya Firaun ya. Dia bilang apa? Rabbi bili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku sebuah rumah di surga di sisimu ya Allah. Ibu-ibu, saya matanya ya, Kira-kira setelah ibu dengar ceramah saya, kira-kira takut nggak? Takut miskin nggak? Bu, takut miskin nggak? Jawaban ibu belum meyakinkan saya. <laughs> Betul kan bu? Istri Fir'aun meninggalkan segalanya untuk akhiratnya bukan? Lebih yakin kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan manusia. Maka mari kita berusaha untuk meyakini akhirat. Ya, contoh. Kalau si Akan misalnya pulang tidak bawa rezeki atau misalnya menikah, menikah ya, Bu? Si Akan bilang gimana? Bilang ke Akang aja gini, Akang, saya teh tidak minta rumah mewah, tidak minta spring bagus, tidak minta ke mall tiap hari, tapi si akan teh tolongnya berikan akses saya ke sorga. Jangan bilang begini, tolong tunjukkan saya ke sorga. Dia aja nggak ngerti suruh tunjukin loh. Gak usah bilang, tolong temanin saya ke sorga. Pasti gak mau dia. Bilang aja, berikan aku akses ke sorga. Artinya, kalau kalau engkau mau ikut silahkan. Kalau enggak, dadah. Sebab saya orang Sunda, bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa apa? Surga manut, neraka katut. Penjara aja nggak mau, masa neraka katut? Betul kan? Ibu-ibu mau masuk neraka bersama suami. Bu, suami bilang, Demi cinta kita masuk neraka bareng-bareng. Mau ya? Itu para koruptor masuk bui. dini aja nggak pergi kok. Jenguk. Paham? Maka mari akhirat itu menjadi tujuan. Kalau suatu saat kekurangan ekonomi, katakan kepada anak-anak. Katakan kepada anak-anak. Miskin sehari lebih aku sukai daripada sehari di neraka anak. Betul? Atau gimana? Atau bapak-bapak mau kaya kayak karun tapi masuk neraka. Pilih loh. Bayangkan tidak kaya masuk neraka lagi ketemu karun. Hei karun, akhirnya kita di neraka. Apa kata karun? Tapi nasib kita beda, beda tahu. Kenapa? Gue biar masuk neraka kayak dulu, lu udah kirim masuk neraka lagi. Nah. Artinya apa? Kalau apa kata karun? Kalau saya itu tertimpa tangga, kalau kamu sudah jatuh tertimpa eskalator. Ngerti maksud saya kan? Maka syahwat. Nah, terakhir, kenapa harus akhirat? Kenapa akhirat? Ada dua alasan. Efeknya apa? Coba kita ingatkan orang gini. Itu haram loh, coba baca Quran, gak ngefek dia. Tapi coba kita bilang, silahkan berbuat sesuka hatimu. Tapi ketahuilah kelak Allah menghitungnya. Mana yang memiliki efek pada psikologi? Ingatkan dia dengan Quran atau dengan akhirat tadi? Faham? Bapak ingatkan dia dengan Quran apa dia bilang? Tafsirnya nggak gitu-gitu amat kali <laughs> gitu loh. Karena dia sekuler bukan. Paham ya? Tapi coba ingatkan, berbuatlah sesukamu, tapi ketahuilah kelak engkau datang menemui Allah. Saya dididik orang Ambon, tapi bapak ibu saya tidak pernah marah dan tidak pernah keras. Jadi ibu saya, bapak saya, kami kalau bepergian, ya, itu masjid selalu jadi target harus sholat di awal waktu ya. Terus saya bilang ke bapak saya gini, Pak, kan kita musafir. Kita boleh dong jamak di akhir. Apa kata bapak saya? Menjamak di akhir tidak tercelah, Faham? Menjamak di akhir tidak tercelah. Kalau kamu jalan, belum sholat, kalau mati tidak berdosa. Kan Allah berikan keringanan. Faham? Tapi kalau kamu mengamin jamaah awal, kemudian kamu mati lebih mulia daripada kamu tidak sholat tadi, walaupun Allah maafkan. Lalu saya bilang, oh iya ya. Bapak saya tanya anak-anak kami bertuju, udah mengerti semua? Sudah. Bapak saya bilang, ya Allah saksikanlah saya telah terangkan kepada anak-anakku, ya Allah. Jangan engkau azab aku di akhirat, ya Allah. Faham? Ibu saya mendidik saya sederhana saja, Bu. Setiap hari laki-laki masih ke masjid. Di antara tiga laki-laki saya paling bikin repot. so nanya kenapa mesti begitu. Satu hari dua kakak pergi ke masjid. Ibu saya tanya. Anak laki-laki saya tiga. Kenapa pergi ke masjid dua? Kata kakak saya gini. Dia tidak mau pergi. Ibu saya tidak marah nyemperin. Kenapa nggak ke masjid nah? Orang tidak ke masjid karena tiga kemungkinan. Kondisi rawan, khauf, kedua sakit karena atau halangan hujan, ketiga ganti kelamin. Kamu udah ganti kelamin ya. Saya bilang enggak, katakan kepada ibu bersumpah dengan nama Allah kalau kamu tidak ganti kelamin wallah saya tidak ganti kelamin maka pergilah ke masjid supaya hari kiamat Allah jadi saksi antara aku dan kamu bahwa aku telah menyuruhmu lalu saya pun pergi Faham? saya dibangunkan subuh ya ibu saya kalau bangunin dicium ya kalau ibu saya, tapi biasa anak-anak kalau subuh susah ya. Ibu saya bilang duduk, ibu saya bilang sini duduk di sini. Saya bawa ke kamar mandi wudhu. Lalu pergi ke masjid. Kata saya bilang, mami jangan, mami kan kurus, nanti patah tulangnya. Apa kata ibu saya? Lebih baik dipatahkan tulangku oleh anakku daripada dipatahkan Allah di neraka. Aku tidak tahu mendidiknya. Saya loncat, saya tidak mau mami masuk neraka kok. Lalu saya kemudian lari sampai hari ini membekas di ingatan saya karena saya tidak mau ibu saya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Membekas selalu di hati saya. Jadi Bapak Ibu saya kalau menerangkan sesuatu selalu bilang, "Ya Allah, saksikanlah saya sudah menerangkan kepada anak anak ya Allah, hari kiamat jangan Engkau minta tanggung jawab kepada aku, ya Allah." Jadi selalu sadarkan anak-anak tentang akhirat. Kenapa? Karena mengingat akhirat satu faktor menyelamatkan anak-anak dari kejahatan. Lihat surat 52. Surat berapa? Atur ayat 25 sampai 27. Fa'aqbala ba'dahum 'ala ba'dhi yatasaalun. Qalu inna kunna fi ahlina musfiqin. Famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Penghuni surga bertatap lalu bertanya, apa yang menyebabkan kalian masuk surga? Apa jawab mereka? Dahulu, di tengah keluarga kami, kami takut akan azab Allah ini. Ingat, takut kepada azab Allah itu perkara akhirat bukan? Dimulai dari mana? Keluarga bukan? Faham? Maka tadi salah satu faktor keluarga diselamatkan dari neraka adalah karena selalu ingat akhi, akhirat. Famanallahu alaina. Lalu Allah mengaruniakan kepada kami surga ini wa waqana azabas samum dan Allah menyelamatkan kami dari azab yang pedih yang dulu kami takuti itu. Paham? Jadi ibu nggak usah takut-takut anak-anak. Ayo makan. Kalau nggak ditangkap polisi, ini ibu waras nggak ya? polisi kok ditakuti gitu loh ya. Paham ya? Jadi mari membangun etos takut akhirat kepada anak itu sejak di dini pahala surga gitu ya biasakan sehingga apa anak-anak ketika mencari dunia selalu ingat misalnya nak ya saya dulu pengen jadi dokter kandungan bu pak dulu saya pengen jadi dokter kandungan saya bilang pak mah saya ingin jadi dokter kandungan paham kata ibu saya Wallahi demi Allah, tidak ada satu hadis dalam Quran mengatakan didiklah anakmu dokter capek sampai bulu-bulu rontok tumbuh lagi rontok lagi gak ada itu dalilnya. Faham? Saya hanya diwajibkan Allah mendidikmu dua anakku. Cerdas, soleh. Karena itu untuk akhirat. Aku tidak pernah mengajarimu untuk dunia. Kenapa? Kambing tidak belajar dunia. Bisa memenuhi kebutuhan dunianya. Apalagi anakku yang saleh. Faham? Maka bapak bapakku mengatakan apa? Cukup mod, cukup modalmu dua nak. Tujuanmu akhirat, lalu saya cerdaskan kamu, juga saya salihkan kamu. Kenapa? Cerdas tanpa salih setan. Bayangkan kalau setan cerdas, rusak nggak? Yang bikin rusak dunia itu orang menguasai teknologi tapi nggak beragama bukan? Faham? Iblis kan nggak menguasai teknologi bukan? Sebaliknya, salih tapi nggak cerdas jadi kuda tunggangan bukan. Anak bapak jujur diperalat bukan. Maka dua-duanya bukan. Kenapa? Yakinlah nak. Allah tidak mewariskan bumi untuk orang yang menguasai teknologi. Tapi Allah wariskan bumi untuk orang yang mukmin dan saleh. Lalu bapak saya membaca surah dua apa? ayat 55 surat An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifanna lahum fil ard kama stakhlafal ladhina min qablihim. Faham? Allah telah berjanji kepada orang beriman, orang beramal saleh. Ini amal akhirat bukan? Bukan yang pintar bukan? Bukan yang menguasai teknologi bukan? Mereka akan berkuasa di bumi. Betul? Kemudian Bapak sama baca surat 21. Surah 21 Al-Anbiya ayat 105 apa kata Allah? walakad katabana bana zaburi min ba'di dzikr. Sungguh sudah aku tuliskan di kitab-kitab, sudah aku tuliskan di Lauhil Mahfud. Innal arda rituha min ibadiyas salihun. Sesungguhnya yang mewarisi bumiku itu adalah hamba-hambaku yang saleh. Paham Bu? Jadi sejak saat itu saya tidak jadi dokter. Lalu bapak saya bilang, lalu? Bapak saya bilang, dokter itu urusan nanti. Pertama, tergantung IQ-mu. Biarpun uang banyak, kalau IQ nggak bagus bagaimana bisa? IQ-mu bagus, tapi kalau bapakmu nggak punya uang, bagaimana? Nggak bisa. Tetapi salih dan cerdas, ada uang atau tidak ada uang, wajib. Kenapa? Karena aku tidak mendidikmu untuk menaklukkan dunia. Tapi aku mendidikmu untuk memasukkanmu ke surga. Kenapa? Karena aku ingin mendapatkan doanya malaikat. Lalu Bapak Sama baca surah 40 ayat 8. Surat Al-Ghafir. Rabbana adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden yang telah kau janjikan kepada mereka bersama dengan orang tua mereka yang saleh, bersama dengan pasangan mereka yang saleh, dan bersama dengan anak-anak mereka yang saleh. Itu tujuan saya mendidik kalian agar terhormat di dunia, selamat di akhirat. Urusan perut itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab bapakmu. Paham anak-anak? Lalu bapak saya bilang, jadi ustadz aja nak. Kenapa? Jadi dokter kandungan kemungkinan dosanya besar lihat aurat bini orang lagi. Kedua, itu ibu-ibu yang datang ke kamu itu dibayar dunia pahala gak dapat. Kan kamu jual jasa. Tapi kalau kamu jadi ustaz antara ibu-ibu yang kandungannya bermasalah dengan ibu-ibu yang akidahnya bermasalah lebih banyak yang akidahnya bermasalah Urusilah yang bermasalah akidahnya agar kau meraih dunia dan akhirat bersama anakku. Lalu saya lalu memilih, emang cemberut juga sih. Terpaksa masuklah IAIN. Iya. ogah ugahan pula. Bapakku berdoa siang malam. Ya, lalu jadilah aku ustaz. Maka setiap aku berangkat katakan kepada diriku, tuh ikhlaskan niatmu, luruskan lidahmu, lalu katakan ya Allah berikan pahala untuk ayah ibuku seluruhnya ya Allah. Paham? Paham ibu bapak? Jadi didik anak itu anak-anak akhirat, jangan anak-anak materi. Ya. Nah, tapi mereka akan jadi anak-anak hak ketiga. halal, haram, hanta. Tidak boleh. Terakhir, Bu, untuk mencapai dua itu kan perlu yang ketiga dong. Apa itu? Ada konsep agama ya. Paham ya? Agama itu penting. Bagaimana kita tahu jalan ke surga? Yang menerangkan siapa? Emang ke surga sama dengan ke Jakarta? Ya gak bisa lah. Emang ke surga sama dengan mudik kampung? Pulang enggak kan? Kita tidak tahu surga, tidak tahu neraka kecuali Allah dan Rasulnya bukan? Dan yang menerangkan itu Allah. Dan syariat keterangan itu namanya agak agama. Sehingga tidak ada petunjuk hidup ini yang pasti kecuali agama. Itu satu. Kedua, ada ini anak ini rumah tangga ada baik enggak? Dalam rumah tangga bapak ibu sering bertengkar soal baik buruk bukan? Menurut suami baik, menurut istri belum tentu baik. Menurut istri baik, makanya itu namanya sok tahu kan? Yang paling tahu baik siapa? Allah kalian itu sok tahu. Surah 2 Al-Baqarah 216. Asa antak syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak yang kamu tidak suka itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu cinta itu tidak baik untukmu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya apa? Yang tahu kebaikan hakiki itu Allah bukan kalian. Yang tahu kejelekan itu Allah bukan kalian. Maka ikutilah apa yang Allah mau tentang kebaikan keburukan. Itu namanya aga, agama. Paham anak-anak? Dan apa kata Nabi? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu Barang siapa yang Allah menghendaki dia jadi orang baik, maka Allah pasti mudahkan dia faham agamanya. Kesimpulannya, rumah tangga tidak akan mengenal Allah dengan baik kecuali dengan agama, tidak akan tahu jalan ke akhirat dengan baik kecuali agama, dan dia tidak meraih kebaikan dunia kecuali dengan agama. Cukup sampai di situ. Walaupun ini singkat saja, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan difahami. Cukup sampai di situ, terserah ada tanya jawab atau tidak, saya tergantung bapak ibu. Bilang pulang, em saya pulang. Ibu tanya, saya jawab. Tapi kalau bapak ibu bilang tanya jawab, tapi gak nanya ya saya yang nanya dong, kan juga tanya jawab. Oke, gimana kan? Ada pertanyaan, ada tanya jawab nggak? Cukup, cukup ya, cukup ya, ah, cukup. Berarti kapan-kapan nanya jawabnya ya. Nah, baik, cukup ya tadi ya, jelas ya. Mudah-mudahan kita pulang berbenah. Lalu periksa rumah tangga kita. Kalau tiga dasar tadi tidak ada, berarti rumah tangga itu berpenyakit. Bisa stadium satu, bisa stadium tiga, bisa stadium empat. Hanya tunggu, inna lillahi